Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Mandumah Usul Fiqh wa Qawaidih. Syarah pantun mengenai usul fikih dan juga kaidah fikih. Nah, barakallahu fikum yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Nah, barakallahu fikum. Di pantun puisi ini di dalamnya mencakup dua ilmu Mencakup dua dua ilmu. Ilmu apa? Ilmu usul sama ilmu enam kaidah-kaidah fikih. Paham ya? Al-qawaidul fikhiyah sama usul fikihnya. Sudah kita lewati dan nanti akan sebutkan lagi perbedaannya, namun kita lihat aja apa yang disampaikan oleh muallif di sini. Qala al-muallif asbahullah, perhatikan baik-baik ya. Alhamdulillahil mu'idil mubni mu'tin nawali kullaman yastajdi. Segala puji milik Allah zat yang al-mu'idi al-mubni zat yang akan mengulangi kembali dan zat yang telah mengawali dan memulai. Paham bedanya? Mu'id itu zat yang akan mengulangi kembali. Sebagaimana dulu kita dilahirkan akan di, di apa? Dibangkitkan lagi, diulangi kembali. Kama bada'na awal khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Jadi makna mu'id itu maksudnya Allah Taala itu akan mengulangi kembali gitu loh. Mengulangi kembali penciptaannya. Oleh karena itu tulang ekor enggak hancur gitu loh. Ya enggak? Tulang ekor hancur enggak? Enggak hancur. Nah, barakallahu fikum kullu bani Adam ya'kulu turab illa ajbat dhanab. Semua bani Adam itu dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Ya kan? Minhul khuliq wa fihi yurakkab. Dari tulang ekor itu akan diciptakan kembali dan akan disusun kembali. Paham maksudnya ya? Naam. Makna mu'id itu maksudnya zat yang akan mengembalikan, akan dikembalikan semua makhluk nanti akan dibangkitkan kembali. Wal mubdi, mubdi itu zat yang mengawali. Dulu sebelum kita ada, ada enggak kita ini? barulah diawali penciptaannya. Kun fayakun misalnya Nah. Mu'tin nawali nawal itu apa? Zat yang memberikan pemberian. Eh, zat yang senantiasa memberikan nawal itu atau pemberian. Kullaman yastajri, setiap orang yang meminta. Yastajri itu maksudnya yatlub, setiap orang yang minta Allah Taala memberikannya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat kalamnya penjelasannya qala Syekh Muhammad bin Shalih al rahimahullah taala qauluhu alhamdu huwa wasfun al-mahmud bil kamal al-Mahabbah wa ta'zim ini. Antum harus pahami baik-baik biar bisa bedakan antara alhamdu dengan apa? Al-madhu. Biar bisa bedakan alhamdu dengan apa? Al-madhu. Sama-sama pujian, cuman bedanya ini. Ewa. Alhamdu adalah wasful mahmud bil kamal al-Mahabbah wa ta'zim Itu dihafal itu. Mensifati zat yang dipuji dengan kesempurnaan persamaan diiringi dengan apa? Rasa cinta dan pengagungan. Ini namanya apa? namanya alhamdu. Nah, apa maksudnya nih? Namanya alhamdu. Nah, wasfu al-mahmud bil kamal mal mahabbah wa ta'zim yaitu mensifati zat yang dipuji dengan kesempurnaan bersamaan diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Nah, kalau al-madhu kalau al-madhu bedanya apa? Tanpa diiringi rasa cinta dan pengagungan. Namanya al-madah. Sehingga kalau sesama manusia, madah tu fulanan. Aku memuji si fulan, bukan hamad tu fulanan. Paham belum ini? Nah, bedanya. Ewa. Eh, jadi nanti kalau ditanya harus paham ini ya bedanya itu kalau alhamdulillah diiringi dengan apa? Mahabbah wa ta'zim, rasa cinta dan pengagungan. Fa in qurrira al-wasfu bil kamal summiya sana'an masyaallah. Kalau pensifatan dengan kesempurnaan tersebut diulang-ulang dinamakan dengan sanjungan. Sana itu sanjungan, pujian ma'ruf. Kalau diulang-ulang pujiannya namanya sanjungan. Sanjung. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian berikutnya kata beliau di sini, walaisal hamdu sana. Hamdu itu bukan sana. Alhamdu itu bukan sana, karena alhamdu pujian, sana itu diulang-ulang pujiannya. Sanjungan ngapikannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wa dalilu dzalika Muslimun min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah taala qaal dalil yang menunjukkan bahwasanya hamdu itu bukan sana hamdu itu bukan sana adalah apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah taala qala Allah taala mengatakan hadis apa namanya ini? Hadis qudsi. Naam, qasamtu sholata baini wa bainal abdi nisfain. Aku membagi salat, salat itu maksudnya surat Al-Fatihah ya. Membagi menjadi na'am barakallahu fikum dua bagian antara aku dan antara hambaku. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala hamadani 'abdi. Apabila hamba tersebut mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, Allah Ta'ala mengatakan hambaku telah memujiku. Hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar rahman rahim. Nah, tapi apabila hambaku mengatakan lagi ar-rahman ar-rahim qala Allah asna 'alayya 'abdi. Hambaku telah menyanjungku. Sanjungan itu berarti di atas pujian. Pujian yang terulang-ulang namanya sanjungan. Walaupun kalau terjemahan bahasa Indonesia mirip. Ya enggak? Anak disanjung tadi. Eh, anak disanjung tadi. Disanjung dipuji-puji terus gitu loh. Kan kalau puji sekali, dua kali. Tapi kalau sanjungan, pujian yang terulang-ulang. Mahum salah ya? Nah, barangkali fiikum seperti itu. Mahum salah Abdullah? Mahum? Eh, mahum salah? Ayo. Kita lihat di sini. Wa hadha nassun sarihun. Ini adalah dalil yang terang-terangan menjelaskan bahwasanya beda antara alhamdu dengan al asana. Beda ya asana dan alhamdu. Tsumma innal lughah tu'ayyid hadza. Kemudian secara bahasa pun nam juga menguatkan dan mendukung ini. Tu'ayyid itu menguatkan dan mendukung. Li'anna sana wal i'adah awir rojo ila ma Karena yang namanya sana itu adalah i'adah, mengulang-ulang awir rojo atau kembali kepada yang sebelumnya. Paham belum? Nah, mengulang-ulang atau rujuk kembali kepada ila sabak, kembali kepada perkara yang sebelumnya. Berarti kan ulang-ulang gitu loh. Ya enggak? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Mahu salah ini bedanya. Kalau alhamdu pujian, kalau asana sanjungan. Sanjungan itu pujian yang terulang-ulang. Mahu salah. Anak tadi disanjung. Berarti menunjukkan bagaimana? Kalau ada orang ngomong ini, Husain, anak tadi habis disanjung sama orang. Sanjungnya berarti mujinya berapa kali? Berkali-kali. Antum tuh Masya Allah, antum ini, antum ini, antum ini. Ini sanjung namanya. Paham ya? Tapi kalau cuman pujian tanpa mahabbah wa ta'zim, apa namanya tadi? Al-madhu. Nah, anak dipuji. Ini berarti al-madhu. Tanpa pengagungan, tanpa rasa cinta dan na'am. Barakallahu fikum. Kita lihat. Wa tafsiru ba'dil ulama rahimahumullah alhamdu bis sana bil jamil Nah, dan penafsiran sebagian para ulama, alhamdulillah Nah, barakallahu fiikum ditafsirkan dengan as-sana. Ditafsirkan dengan apa as-sana? Itu Itu banyak benar enggak dua itu? Yang benar. Nah, ulangi lagi, wa tafsiru ba'dil ulama rahimahullah. Al-na barakallahu fiikum alhamda bis sana bil jamil. Dan penafsiran sebagian para ulama alhamd ditafsirkan dengan sana sanjungan. enam dan juga atau sanjungan yang bagus itu ya kalanya bis sana il jamil katanya gitu ya kelihatannya tepatnya. Karena bis sana bil jamil. Kalau misalnya ma'tuf kan ada wawunya seharusnya ya. Bis sana wal jamil tapi ini kalau bis sana bil jamil itu gimana ya? Lebih tepatnya kelihatannya kalau bis sana il jamil itu loh. Gimana menurut antum? Hah, tepat enggak? Iya kan? Nah, bis, eh? Eh? Iya, benar. Antum lihat itu ada situ. Ada. Apa situ lafaznya? Oh, berarti ada baknya berarti. Berarti ada baknya, berarti sama. Itu enggak itu? Pakai pakai bak juga? Eh, nah, labas. Berarti ngam barakallahu fikum dan penafsiran sebagian para ulama rahimahullah taala alhamdulillah bil jamil maksudnya pujian dengan sanjungan dengan keindahan atau kebaikan itu ada ya. Aw ma asbah dzalik fihi syai'un minan nadhar. Ini masih apa perlu dicek lagi, perlu diteliti lagi karena menyamakan hamdu dengan sana itu intinya. Kan beda tadi, alhamdulillah lain, asana lain. Sebagian ulama menafsirkan alhamdu itu adalah sana itu loh. Namanya. Nah, atau alhamdu itu ditafsirkan dengan apa? Al-jamil misalkan seperti itu. Kalau seandainya itu masuk kategori na'am barakallahu fikum penjelasan untuk setelahnya ya. Na'am. Nah, itu penjelasan yang perlu dicek lagi. Was sahih mada karena yang sahih sebagaimana yang kami sebutkan. Jadi yang sahih bagaimana? Alhamdu itu pujian yang diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Asana itu adalah apa? Eh, naam barakallahu pujian yang diulang-ulang. Pujian yang diulang-ulang yang terjemahan bebasnya adalah sanjungan. Mahum salah? Naam. Qalu Allah, qalu lillah. Eh, lillah perhatikan lillah di sini. Alhamdulillah. Allahu ismun min asma'illah azza wa jalla. Allah itu merupakan salah satu nama-nama Allah Subhanahu wa taala wa huwa aslul asma. Allah itu adalah apa? Aslul asma, sumber semua nama. Semua nama Allah taala Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Eh, kemudian eh, Al-Hayyu Al-Qayyum, ya enggak? Al-Muhyi Al-Mumit kembali ke mana? kembali ke mana? Hah? Allah. Ingat-ingat tuh, Allah adalah apa? Ismun min asma'illah azza wa jalla wa aslul asma, ya enggak? Allah adalah salah satu nama dari nama-nama Allah taala yang mana Allah tersebut adalah apa? sumber semua nama. Asal usul nama semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza la ya'ti illa matbu'an masyaallah. Ini faedah yang sangat bagus ini. Oleh karena ini yang namanya Allah, nama Allah ini tidaklah datang kecuali diikuti bukan mengikuti. Ya enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ngikutin Allah atau Allah ngikutin Ar-Rahman Ar-Rahim? Ar-Rahman Ar-Rahim ngikutin Allah taala. Karena nama yang sumber tadi itu, nama yang nambah kalafikum fikum asal daripada semua nama tadi itu. Naam, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman siapa? Allah. Ar-Rahim siapa? Allah. Ar-Razzaq siapa? Allah. Paham ya? Walaupun secara global kita juga nggak nyalahkan Allah itu siapa? Ar-Razzaq sama juga. ya? Cuman kembali ke hukum asalnya gitu ya. Nah, bahwasanya nama Allah itu ada nama yang paling puncak. Nah, sehingga apa? Datangnya itu seringnya diikuti dengan sifat-sifat yang lain. Bukan mensifati tapi disifati. Illa fi ayatin wahidah kecuali dalam satu ayat. Itu pun kembali kepada masalah nahwu antum lihat. Nah, kecuali dalam satu ayat fa innahu ja'a tabi'an. Datang dalam ayat tersebut eh, Nah, barakallahu fikum nama Allah datang dalam keadaan mengikuti. Biasanya seringnya diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti kan? Ya, ada sifatnya kan? Nah, nah, dalam satu ayat ini nanti Allah mengikuti sebelumnya gitu loh. Kita lihat. Wa dzalika fi surat Ibrahim hina qala subhanahu wa ta'ala yang demikian itu terjadi pada surat Ibrahim tatkala Allah telah mengatakan ila siratil azizil hamidillahi. Antum perhatikan itu. Naam, alladzi lahu ma fis samawati wa fil ardi. Syahidnya mana? Ila siratil azizi alhamidillah. Al-aziz siapa? Allah. Al-hamid siapa? Allah. Allahi. Ngikutin itu kan? Harokatnya itu loh. Sama-sama majrur enggak? Majrur. Nah, di situ i'rabnya apa? Di situ i'rabnya. Ya. I'rabnya apa? I'rabnya sudah kita lewati pembahasannya. I'rabnya apa? Atau badal. Atau bain badal. Kepada jalan Jalannya zat yang maha perkasa dan terpuji. Siapa? Jalan Allah. Siapa Allah? Zat yang maha perkasa dan zat yang maha terpuji. Badal apa berarti? Ayo, badal syai' min syai', badal qul min al-qul, ya enggak? Nah, siapa Allah? Al-Aziz, Al-Hamid. Siapa Al-Aziz Al-Hamid? Allah. Paham belum? Paham maksudnya ya? Bisa di i'rab atau bayan atau badal. Badal kul minal kul. Naam. Jadi ada sekali salah ya. Eh, kita lihat. Kata beliau pada na'am barakallahu fikum atfa bayanin ala ma sabaqata bi'an. Datang di situ sebagai ataf bayan menjelaskan jalannya zat yang maha perkasa dan maha terpuji. Siapa? Allah. Maka jalannya Allah taala. nah, ala ma sabaqata bi'an. Dia itu menjelaskan apa yang sudah lewat, eh? menjelaskan apa yang sebelumnya tabi'an dalam keadaan mengikuti. Wa illa fa jami'ul asma' tatba'uhu wa yukhti' jiddan man Kata beliau, jika tidak demikian bahkan seluruh nama-nama itu mengikuti Allah taala. Dan keliru, sangat keliru orang yang mengatakan innallaha laisa min asma'illah ini. Sangat keliru orang yang mengatakan Allah itu bukan termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ma'annahu fil Qur'anil Karim padahal ada dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi yang sahih Allah nama bukan nama Allah Subhanahu wa ya enggak? Nah barakallahu fikum. Nama Allah Subhanahu wa taala yang paling puncak, paling tinggi. Nah, sehingga semuanya pun mengikuti nama tersebut. Kita lihat kata beliau, qaulu ta'ala bismillah. Naam. Ini yang maksudnya ini contohnya bismillah. Naam. Dalam Al-Qur'an menyebutkan bismillah berarti menunjukkan Allah itu nama. Dengan menyebut nama Allah. Naam. Wa fil hadits alladhi fihi idraju asma'illah wa in kana al idrad dha'ifan. Naam. Dan di dalam hadis yang di dalamnya ada apa? idraj itu masukkan nama Allah Subhanahu wa taala walaupun pemasukan tersebut ada dikatakan lemah. Ya. Naam, lamma qala innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Ya, naam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 99 nama. Ini pembatasan atau bukan? Bukan pembatasan. Tapi menunjukkan keutamaan 99 nama tersebut. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang berdoa dengannya, meminta dengannya maka dia dijamin masuk surga. Paham maksudnya ya? Bukan pembatasan. Nah, bukan pembatasan Allah Taala cuman 99 namanya. Qala huwallazi huwallahu allazi la ilaha illahu wa bada'a bihi. Nah, barakallahu disebutkan situ, dialah Allah Taala zat yang tidak ada sembahan kecuali tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Dia wa bada'a bihi kemudian mengawali dengannya. Bal inna fi suratul hasyr bahkan dalam suratul hasyr menunjukkan bahwasanya Allah itu merupakan namanya Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah taala zat yang apa? Tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Dia, Al-Malikul Quddus, zat yang maha nam kuasa dan juga zat yang maha suci. Assalam yang selamat dari semua kekurangan, Al-Mu'min zat yang senantiasa mengawasi. Ila qaulihi lahul asmaul husna. Sampai kepada firman-Nya, Nam hanya milik Allah lah nama-nama yang indah. Syahidnya barakallahu fikum hafizakumullah, penyebutan Allah Paham ya? Jadi Allah termasuk ismun asma'illah azza wa jal yang sumber, yang inti, ya, yang pokok semua nama kembali ke situ semuanya. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza dan kita ambil dikit lagi. Idan jika demikian, Allahu min asma'illah la syak. Berarti Allah itu termasuk nama-nama Allah, enggak dilakukan lagi. Lakinnal musamma laisa huwal ism ini pembahasan nahwu lagi. Antum jangan gagal paham. Di dalam ilmu nahwu sudah kita lewati, isim itu memiliki dua definisi, lughatan wastilahan. Isim secara bahasa dan isim secara apa? Istilah. Isim secara bahasa itu bukan al-ismu huwal musamma, tapi al-ismu dalla 'alal musamma. Isim nama itu sekedar menunjukkan zat yang dinamai, bukan nama itu adalah zatnya. Sekarang antum siapa namanya antum contohnya? Abdul Ghafur. Apakah Abdul Ghafur itu zat atau nama? Sekedar nama menunjukkan orang yang namanya Abdul Ghafur itu loh. Paham belum? Nah, buktinya apa? Buktinya nanti kalau misalkan nah barakallahu fikum taruhlah ada orang namanya Mahmud, apanya? Mahmud. Eh, Mahmud. Ditulis di kertas Mahmud. Eh, kertasnya dibakar. Dia nah ketika membakar tulisan Mahmud itu, dia menghina-hina Mahmud enggak? Menginjak-injak Mahmud enggak kira-kira? Menginjak-injak Mahmud enggak? Enggak, karena segera tulisan. Paham ya? Nama itu sekedar apa menunjukkan zat yang dinamai, bukan nama itu dari zat. Itu pahami ya? Jangan pusing ya. Karena ini nanti membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq itu adalah zat sehingga zat Allah banyak gitu loh. Banyaknya nama menunjukkan banyaknya zat Allah taala kita katakan tidak. Nama-nama tersebut adalah menunjukkan zat yang dinamai yang satu yaitu Allah. Namanya banyak enggak masalah kembali ke zat yang satu itu Allah. Amlum ini. Paham Antum ketika dilahirkan di muka bumi, awal mula dilahirkan punya nama enggak antum? Enggak punya nama, baru dikasih nama lah Isa. Nah, sekarang Isa ini zat orangnya itu atau sekedar nama? Nama, gitu loh. Sekedar nama, nama yang menunjukkan orang yang dinamai dengan Isa gitu loh. Paham maksudnya? Itu definisi Isa dalam bahasa. Madalla alam sama, sesuatu yang menunjukkan zat yang dinamai bukan huwal musamma. Bukan isim itu adalah yang dinamai, tapi sekedar menunjukkan zat yang dinamai. Paham semua? Ayo kita lihat. Ini penting sekali ini ya. Lakinnal musamma laysa huwal ism. Akan tetapi zat yang dinamai itu bukan nama. Akan tetapi zat yang dinamai itu bukan nama, nama lain, zatnya lain. Fal musamma billah laysa huwa lafdzu Allah, ya enggak? Yang dinamakan dengan Allah itu bukan lafaz Allah ini, lafaz Allah yang melihat Allah. Eh, antum lihat Allah Allah Taala lafad itu bukan? Bukan. Oleh karena itu kalau antum mengirap apa walafdul jalalah gitu. lafad yang mulia Allah berarti antum enggak mengirap dengan Allah marfu' liru. Lafdul jalalah Allah marfu'un. Lafdul jalalah Allah mansubun. Lafdul jalalah Allah majrurun. Karena yang antum mengirap itu Allah atau lafadnya? Lafad Allahnya ini. Paham maksudnya? Ini penting ini ya. Kata beliau, "Fal mustanabillah laisa huwa lafzullah." maka zat yang dinamakan dengan Allah itu bukan lafadz Allah itu. Allah lafz rahman bukan lafadz Ar-Rahman. nah barakallahu fiikum Allah lafz rahim atau bukan lafadz Ar-Rahim li-anal mustama, li-anal mustama, khairul ismi kama huwa zahir. Karena zat yang dinama itu bukan nama. Zat yang dinama itu bukan nama itu sendiri secara zahirnya. Paham belum? Zat yang dinamai itu bukan nama itu sendiri secara zatnya. Paham maksudnya? Ewan eh, barakallahu fiikum Misal dzalik dengan contoh eh, biar jelas ya, dengan contoh sekalian. Misal dzalik syakhsun musamma. Ada orang diberi nama. Bismi Muhammad. Orangnya namanya Muhammad orangnya. Kemudian apa? Nah, kalau yaktubi warak di tulam, dia menulis di kertas, wayan bilisan dan dia juga mengucapkan dengan lisan. Nah, barakallahu fikum. Apanya? Yuktabil warak, wayan bilisan, ditulis dengan kertas, diucapkan dengan lisan, wa yuktabil waraqah Kemudian kertas tadi itu diberikan. Ditulis Muhammad tulisan di kertas itu. Eh, diucapkan Muhammadun misalnya diucapkannya. Kertasnya didatangkan, eh, kemudian apa? Nambah tumazzak fa yatamazzak al-ism. Disobek-sobek kertasnya. Akhirnya namanya sobek-sobek namanya, hancur namanya? Hancur. Nah, Fahal idza ism au eh, barakallahu fikum nam aw ihtaraqa yatamazzaq al-musamma aw yahtarik? Al-jawab la. Apakah ketika nama tadi sobek-sobek, orangnya juga tersobek-sobek? Ya? Ketika nama itu siapa sekarang? Nama itu siapa? Husain. Nah, ketika nama Husain dicatat, Husain itu. Namanya sobek-sobek, dibakar itu. Ketika nama sobek-sobek dibakar itu antum terasa enggak? Enggak terasa karena nama itu sekedar menunjukkan zat yang dinamai. Bukan nama itu adalah zat itu loh. Paham ya? Allah Ustaz. Dulu mana sempat pusing dulu yang ini, tapi sekarang alhamdulillah dah paham. Ini jadi pahami baik-baik. Nama itu bukan zat. Sekedar menunjukkan zat yang dinamai gitu aja. Jadi nama tadi walaupun antum bakar enggak pengaruh dengan antum itu loh. kami ya seperti itu. Na'amullah musta'an. Na'am. Kita lihat lagi, ini bagus sekali contohnya ini ya. Kata beliau, ketika nama tersebut disobek-sobek, dihancurkan dan terbakar, Eh, apakah orangnya juga yang dinamai itu orangnya juga terbakar, tersobek-sobek? Jawab, lah enggak. Paham ya? Wa idza qult akrim Muhammadan. Kalau kalau apa? Nah, barakallahu fikum kalau seandainya aku berkata, muliakanlah Muhammad. Yang aku maksud tulisannya atau orangnya? Muliakanlah Muhammad. Eh, muliakanlah Abdul Ghafur, misalkan. Yang dimaksud orangnya ini orangnya atau tulisan Abdul Ghafurnya yang dimuliakan? Orangnya. Kalau antum muliakan tulisannya Abdul Ghafur dimuliakan sebagai tulisan tulisan itu ya enggak pas. Paham ya kita lihat ini. Nah, akrim Muhammad dan muliakanlah Muhammad. Fal makna akrim al-musamma bi hadzal ism. Maksudnya adalah maknanya muliakanlah zat yang dinamai dengan nama ini, dari orangnya yang dimuliakan. Falau anna rajulan qila lahu, kalau seandainya ada orang mengatakan kepadanya, akrim Muhammadan, muliakanlah Muhammad, fa'ata bi waraqatin. Kemudian dia mendatangkan kertas, maktubin, kertasnya tertulis fiha enam kertas yang tertulis padanya Muhammad tulis Muhammad wa wada'a baina yadayha kemudian meletakkan di depan tangannya tabaqan min taam nah maksudnya apa diletakkan di hadapan nama tersebut setumpuk makanan Muhammadun itu kalau ini Muhammad tulisan kertas sini apa satu mangkok bakso ya, sama satu gelas es teh misalkan kira-kira muliakan belum dia ya? eh, yang dimuliakan bukan tulisannya orang yang namanya Muhammad kita lihat ini Wa qala ana ukrim Muhammadan bihadza. Aku sudah muliakan Muhammad dengan ini katanya. Mata yaqulun nas, apa yang manusia akan katakan kepadamu yaqulun majnun. Ini gila nih bagaimana? Suruh muliakan Muhammad atau tulisannya dimuliakan? Paham ya? Yang dimuliakan kan orangnya itu, gitu loh. Paham ya? Nah, ini paham enggak? Insyaallah paham insyaallah ya. Ewan eh, barakallahu fikum. Idzan, jika demikian fal ismu ghairul musamma. Ini bantah orang-orang filsafat al kalam, antum jangan sampai tertipu karena mereka mengatakan al ismu huwal musamma katanya. Nama itu adalah zat yang dinamai. Berarti ketika Allah taala punya nama-nama yang lain, berarti Allah taala banyak gitu loh. Bantah kaidah mereka apa? Ta'addudu al-asma. Na barakallahu fikum yastalzim ta'adduda az-zawat banyaknya nama itu menunjukkan apa? Banyak zatnya katanya. Kita katakan nggak benar. Kenapa nggak benar? Karena nama itu bukan zat yang dinamai, tapi nama adalah sekedar menunjukkan zat yang dinamai. Paham maksudnya ya? Na'am, Allah musta'an. Lah, Kita lihat di sini idan jika demikian fal ismu ghairu musamma. Berarti nama itu bukan zat yang dinamai. Al ismu lafdzun wudi'a lid dalalati al musamma. Na'am ini sahih. Ism, nama itu sekedar lafaz wudi'a yang diletakkan lid dalalati untuk menunjukkan al musamma, menunjukkan zat yang dinamai. Apa maksudnya? Buktinya orang ketika lahir enggak punya nama, barulah diambilkan nama diletakkan kepada orang tersebut. Naam. Fa kalimatullah labdun lid dalalati al musamma. Maka kalimat Allah adalah lafaz yang menunjukkan atas zat yang dinamai. Sangat keliru ya sebagian orang sufi itu untuk menghadirkan salatnya dia bikin sajadah yang bagian ujung tulis Allah katanya. Kalau salat melihat itu lafaz Allah katanya. Ya Allah itu ya itu katanya. Itu keliru ya. Itu lafaz namanya. Nah, jadi benerin lafaz kalamnya bener. Jadi lafaz itu bukan zatnya. Wa huwa Rabbul alamin azza wa jalla itu Rabb semesta alam fahuwa ismun min asma'ihi maka Allah itu merupakan salah satu nama daripada nama-namanya la syakka fiha. hadza ada keraguan lagi Wahuwa alamun ala dzatihi ta'ala yang mana Allah itu merupakan salah satu nama yang menunjukkan dat Allah Subhanahu wa taala la yusamma bihi khairuhu. yang selainnya tidak boleh eh, menamakan dengan Allah nah barakallahu fikum seperti itu Mahusallah ya wa makna Allah apa makna Allah al-ilah lakin hudibatil hamzah likasat isti'mal antum lihat al-ilah ada hamzahnya enggak itu hamzahnya dibuang, setelah dibuang digabung jadi Allah. Paham ya? Kenapa? Karena banyaknya penggunaan. likasrul isti'mal, likasrati al-isti'mal. Dalam ilmu sharaf itu jelas itu ya. Terkadang pembuangan-pembuangan itu sebabnya enggak nampak enggak jelas, cuman kalau ditelusuri cuman karena banyaknya penggunaan itu loh. Banyak penggunaan akhirnya dibuang itu loh. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Wal ilah wallahu wal ma'lu. Wal ilah wallahu wal ma'lu. Al ma'lu al ma'bud dan yang sembah. Alladhi ya'lahuhul khalq yaitu maksudnya adalah makhluk itu menyembahnya ayat yata'abbadunal itu para makhluk semuanya beribadah kepadanya wa yatal wa yatadallaluna lahu dan mereka semuanya tunduk kepadanya mahabbatan wa ta'zima dalam keadaan mencintai dan juga mengagungkan wala ilaha haqqun wala ilaha haqqun illallah tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah wa kullu ma siwallahi mimma yud'a bil aliha fahuwa batil dan seluruh apa saja yang selain Allah yang dikatakan atau diseru Nah, sebagai ilah-ilah yang ada maka itu batil kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi ba min dunihi wal batil yang satunya min al batil itu ya dalam surat Luqman eh, jadi demikian itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha hak dan bahwasanya semua yang mereka seru selain Allah taala adalah batil Berarti sudah kita selesaikan sampai situ untuk mana muid dan mubdi insyaallah insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Na barakallahu fikum. Nasallaha as-salamata afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.